Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat mengenai ilmu usul fikih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Sekarang kita akan masuki lafaz umum yang berikutnya eh, yang kemarin sudah kita lewati yaitu al kan al istighraqiyah al yang mencakup seluruh jenisnya yang mana alif istighraqiyah layak dan pantas kalau seandainya diganti dengan kul, ya kan? Nah, sekarang berikutnya. Summa qala rahimahullah fi naw'is salis min al-fadl umum. Berarti sudah kita lewati dua jenis berarti ya. Nah, kok dia menyebutkan naw'is salis itu ya. Jenis pertama apa kemarin umum? Hmm. Kemarin Lafat umum al, ya kan sedangkan kemarin. Kemudian setelah itu beliau masih menyebutkan kok langsung nomor tiga ya. Hmm? Apa? sendiri umum ya. Hmm, sah sah. Ya, berarti beliau menyebutkan yang pertama itu umum secara zatnya gitu ya kemudian yang kedua umum tapi ditandai dengan al istighraqiyah gitu yang kita baca berikutnya summa qala rahimahullah fi naw'i thalith min anfal min umum kemudian muallif nah berkata menyebutkan jenis yang ketiga dari lafaz-lafaz umum wa kullu mubhamin minal asma'i min dzaka ma syarti wal jazai nah kita lihat qala al muallif atau qala syarih asabahullah Al-mubham huwa alladhi la yatabayyan ma'nahu illa bi Mubham itu yang belum nampak maknanya kecuali harus dengan yang lainnya. Jadi ada semacam isim, ya, semacam isim atau kata benda yang mubham. Maksudnya itu dia tidak bisa dipahami dan belum nampak maknanya kecuali bersama yang lainnya atau dengan yang lainnya. Itu berarti mubham. Kita lihat. Fakullu mubhamin minal asma' fa am. Maka setiap yang mubham, yang masih tersamarkan, yang masih nah belum dipastikan atau belum nampak maknanya dari kalangan isim-isim maka itu maknanya umum ke asma isyarat seperti isim-isim syarat eh? seperti isim-isim apa isim syarat isim syarat itu yang butuh fi'il syarat butuh jawab syarat masuk dalam jawazim itu menjadikan dua fi'il mudhari seperti man ya'mal su'an yudzabih nah man ya'mal سوءا يجزى به يجزى به sekarang perhatikan ini kan ada ya ada man ya'mal su'an yujza ini man man syartiyah namanya asmu syart masuk dalam jawazim yang menjadikan dua fi'il mudhari ini majzum dengan sukun ini majzum dengan hadfu harfil illah Amin. ya artinya Barang siapa yang beramal kejelekan, saya akan dibalas dengannya. Semua orang. siapa pun orangnya. Umum nggak? Umum. Syartiyah. Paham ya? Eh, umum ini enggak, enggak dihususkan. Oh, untuk orang besar kok itu enggak. Orang besar, kecil, tua, muda. Intinya sudah terbebani syariat. Barakallahu fikum. Man ya'mal su'an yudzabih. Barang siapa yang beramal kejelekan, pasti dia akan dibalas dengannya. Umum ini? Umum. Laki-laki perempuan masuk sini. Namanya asma syart. Paham ya maksudnya? itu ya otomatis kembali ke ilmu nahwu lagi kan ilmu nahwu lagi belajar ke nahwu lagi nah cuman itu tadi fungsinya kalau orang belum pernah belajar nahwu kan bingung ini apa ini asma syarat ini belum pernah dikenalkan misalkan padahal kalau sudah berkenalan di jurumiyah atau misalnya cukup nah jadi asma syarat itu isim-isim yang dia butuh fi'il syarat butuh apa jawab syaratnya nah, fi'il syaratnya ya'mal jawabannya yujza ya barang siapa yang beramal kejelekan nah nggak tahu kan itu tak yudzabe. Nah, niscaya dia akan dibalas dengan kejelekan tersebut, dengan sebab kejelekan tersebut. Umum nggak ini? Ayo, paham? Nah. Fakulu ismin li syarti wal jaza, maka setiap isim yang untuk syarat dan jaza dan balasannya, fahuwa lil umum maka untuk umum maknanya. Fajami asma syarat lil umum, maka seluruh isim-isim syarat itu maknanya untuk umum. Misal man wa ma wa ayyun wa mahma wa ghairiha. Intinya jawazim itu. Eh, Zawazim yang isim ya, yang mencantumkan dua fi'il mudhara itu na'am. Mauman atau ma atau ayun, mahma dan yang selainnya. Amma in syartiyah lil umum. Adapun in syartiyah maka dia bukan umum. Karena dia bukan isim tentang huruf. Kan kata lewati dalam jurumnya dulu kan? Jadi yang menjazmkan dua fi'il mudhara itu ada yang harfun bittifaq, ya. ada harfun al asah, kemudian juga ada ismun bittifaq, ada ismun al asah. Nah, bisa kita lewati seperti itu. Sehingga apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Di sini kalau kita perhatikan nah eh lafaz syartiyah nah, yang mana umum itu yang isim. Ada punya huruf tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali, tidak mengandung makna umum sama sekali. Kalau yang na'am barakallahu fikum hafizakumullah yang apa yang dia itu huruf. In syartiyah ini huruf sehingga tidak menunjukkan makna umum. Amma in syartiyah falaisat lil umum. Lianna in laisa laha ma'nan fi na'am fahiya harfun wal harfu la yatimu ma'nahu illa bi ghairih. Naam. Dikarenakan in di sini adalah apa? Dia tidak punya makna karena dia huruf. Sedangkan huruf itu tidak sempurna maknanya kecuali bersama yang lainnya. Kecuali bersama dengan yang lainnya. Naam, seperti itu. Kemudian kata beliau sini "Idzan kullu mubhamin min asma fa huwa amun. Jika demikian berarti setiap yang mubham, setiap yang nah belum nampak maknanya nah, kecuali bersama yang lainnya maka itu dikatakan apa? Naam am umum. ke asma syart seperti isim-isim yang menunjukkan syarat wa asma istifham dan isim-isim yang menunjukkan istifham yaitu pertanyaan. Nah, itu juga umum nanti. Wal asma al mausulah dan isim mausul itu menunjukkan umum. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman alladzina itu kelihatannya itu mudzakkar tapi muannats juga masuk itu umum. Siapapun orangnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini barakallahu fikum makna ibham bin asma syarti wal istifham dan makna ibham eh, makna ibham yang tidak nampak maknanya nah dalam artian yang mesti mubham dari kalangan dari kalangan isim syart dan istifham anha la tadullu ala muayyan maksudnya tidak menunjukkan atas sesuatu yang tertentu itu berarti mubham maksudnya nah, sifatnya tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu Wa fil asma'il mawsulah iftiqaruha ila silatin tu'nam. Eh, tu'ayyin murad. Kalau dalam isim mausul dia masih butuh apa? Silah. Ketemu lagi kan? ini belajar usul tapi ternyata ada kaitannya dengan nahwu. Naam. ada isim mausul mubhamnya kenapa? Karena dia butuh silah dan butuh aid. Butuh silah untuk apa? Tu'ayyin murad untuk menentukan apa yang diinginkan. Ja'aman telah datang orang yang enggak cukup. Yang mana? Za'aman koma bercocok. Koma itu silah. Jadi gunakan silah untuk apa? Untuk menentukan memastikan yang diinginkan. Na'am barakallahu fikum. Wa dzakara al-mu'allif khamsata amsalatin lil ism mubham fil bait tsani waladhi yali. Dan mu'allif menyebutkan enam lima contoh untuk ism mubham pada pantun berikut ini dan juga yang setelahnya. Lima contoh untuk yang mubham dalam artian tuh enam kelihatannya maknanya tidak umum ternyata karena dia adalah termasuk itu syart atau istilahnya termasuk ism usul atau ism istifham maka dia maknanya umum maknanya umum enam Tak satu qala al-mu'allif asabahullah wa lafdu man fi akilin wa lafdu ma fi ghairihi wa lafdu ayyin fihima ini pantunnya qala syarih syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih lafdu man takunul aqil Lafat man pada asalnya digunakan untuk yang berakal. Artinya, ya, untuk yang berakal ini hukum globalnya. Walaupun terkadang digunakan yang tidak berakal. Masuk nahmu lagi nan, nahwu ini. Walafdu ma li akal. Dan lafat ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Walafdu ayun sedangkan lafat ayun salihatun lil akil walil akil umum. Lafat ayun itu boleh untuk yang berakal, boleh pula untuk yang tidak berakal. Wal murad bil akil huna yang diinginkan dengan berakal di sini ma min sya'nihi an ya'kil yaitu seluruh apa-apa yang memang keadaan dia itu berakal. Berarti istilahnya nah kalau hewan kan nggak berakal kan gitu. Cuman punya otak itu aja. Karena otak itu fungsinya nggak seperti akal gitu loh. Paham ya? Naam. Falaisal muradu diddul majnun. Naam walaisal murad nam diddul majnun. <clears throat> Bukan yang diinginkan bahwasanya tidak berakal ini lawan daripada majnun, lawan daripada majnun, lawan daripada orang gila, bukan itu. Nah, intinya maksudnya adalah apa? Maksudnya Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Yang diinginkan dari berakal sini adalah apa? Mamin sya'ni akil. Maksudnya memang keadaan dia itu aslinya berakal gitu loh. Orang gila pun aslinya berakal itu aslinya. Aslinya ya. Nah, seperti itu. Walaisal murad bidul madrun. Bukan yang diinginkan itu lawan dari orang gila. Di setiap semua yang Nah, semua yang tidak gila berakal. Bukan berarti yang gila itu nggak punya akal. Paham ya? Nah, dia awalnya punya akal cuman akalnya tidak berfungsi gitu loh, paham ya? Nah, kalian di sini. Wa ala hadza law Wa ala hadza law qultu dan berdasarkan penjelasan ini kalau seandainya aku mengatakan akrim man fil baiti minal majanin. Artinya apa? Muliakanlah orang yang di dalam rumah dari kalangan orang-orang gila. Ucapannya benar enggak ucapan ini? Kata beliau sah kalamu. Benar ucapanmu. Nah, kenapa? al mazanina min sya'nihim an yaqilu. Karena pada asalnya orang-orang gila itu keadaan mereka aslinya berakal aslinya. Dulunya lah ya, Nah, punya akal lah sebenarnya. Idan ihtirazun min alladzi laisa bi'aqil. Jika demikian berarti apa? Mengeluarkan orang yang tidak berakal. Jadi semua yang di dalam rumah itu walaupun orang gila pun kasih eh, dikasih apa? Dikasih juga kemuliaan di situ dengan perintah tadi itu. Waladzi laisa bi'aqil yuqalu fihi ma. Untuk yang tidak berakal pakai ma. Ingat-ingat penggunaannya ini kalau tidak berakal pakai ma mausulahnya. Wa hadza fil ini pun fil kebanyakan saja. Anna manil akil wa man akil. Bahwasanya man digunakan untuk yang berakal, sedangkan ma digunakan untuk yang tidak berakal. Wa ya'ti ahyanan bil aks, ya kan? Sama dalam mutamimah tadi itu. Dan terkadang datang sebaliknya. Man digunakan untuk yang tidak berakal, manya digunakan untuk yang berakal. wanita ta'ala, fangkihu ma taubala lakum Nikahilah oleh kalian eh, apa saja yang nam yang apa yang kalian inginkan dari kalangan para wanita. Manya ini kan tulah kembali kepada wanita berakal enggak? Berakal benar kemana? Fajat malil akil maka datang marzin untuk yang berakal. Wa ma huna bi makna man. Marzin maknanya adalah man. Wa qawli ta'ala faminhum may yamshi 'ala batnih. Maka di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Ini maksudnya apa? Hewan, ular atau misalnya padahal pakai man. Seharusnya untuk berakal, tapi di sini digunakan untuk yang tidak berakal. Fazat man li akal maka datanglah man di sini maknanya untuk yang tidak berakal. Jadi sebaliknya keluar dari hukum asal. Fakauluna inna man lil wa man akil maka ucapan kami inna digunakan untuk yang berakal sedangkan man digunakan untuk yang tidak berakal hadza bina'an 'alal ghalib ini dibangun di atas ghalib kebanyakannya mayoritasnya. Lakin idza malsa wajadta akan tapi apabila engkau perhatikan wajadta yang engkau akan menjumpai annahu la budda min nuktatin lil khurut anil asal. Bahwasanya diharuskan ada sematan titik yang untuk mengeluarkan dia dari aslinya. Fala ta'tima lil aqil illa lisababin. Maka tidak mungkin ma itu datang untuk yang berakal kecuali ada sebab. Wala man lil aqil illa lisababin wallahu alam. Tidak pula man digunakan untuk yang tidak berakal kecuali harus ada sebabnya wallahu alam kata beliau. Mahu salah ya?